Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Warakat. Kita masih berada pada pembahasan atau bab Al-Mufti wal Mustafti wa Taqlid, bab seputar mufti, orang yang berfatwa, Al-Mustafti orang yang minta fatwa, wa Taqlid orang yang mengekor buta tanpa dalil. Qala al-muallif rahimahullah, perhatikan baik-baik. Al-Imam Al-Amriti rahimahullah Aula ya yarawna rabbahum bil aini kadal majusu fid di'al aslaini Aula ya yarawna rabbahum bil aini kadal majusu fid di'al aslaini ini nanti berkaitan masalah kalau setiap orang yang berpendapat kemudian dianggap benar dengan pendapatnya dan dikatakan istihad orang-orang majus pun juga istihad paham ya orang-orang majus mengatakan alam semesta ini ada dua ilah istihad enggak Istihad kalau menurut nah barakallahu fiikum bahwasanya setiap pendapat itu dikatakan istihad. Tapi enggak benar. Tam ya, enggak benar. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alladzina qalu orang-orang yang mereka mengatakan innallaha la yura bil ain kal asy'irah wa khairihim. Ya, adapun orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah taala tidak bisa dilihat dengan mata seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang selain mereka. Hal naqul, apakah kita katakan inna mustahidun? Sekarang kalau mereka misalnya Asy'ariyah berpendapat seperti itu, kita katakan mereka mustahidun atau enggak itu loh. Kita lihat. Fayakunu qauluhum maka menjadilah ucapan mereka innallaha la yurabil ain istihadan. Kalau seandainya dikatakan mereka itu mustahidun, niscaya ucapan mereka sesungguhnya Allah taala tidak bisa dilihat dengan mata, ini istihad. Ini ya istihadnya Asy'ariyah ini, jangan disalahkan. Nah, kita katakan qad yusibu wa qad yukhti. Yang nama istihad itu bisa benar bisa keliru katanya. Fayuqal maka dikatakan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Haula istihadu. Apakah mereka itu sudah beristihad sehingga diambil ucapan dan pendapatnya? Lam yastahidu abadan kata beliau. Mereka itu belum beristihad selama-lamanya. Tidak beristihad selama-lamanya. Lawistahadu Hakikatan la'alimu al yaqin annallaha yura yurabil 'ain hakikatan. Karena kenapa? Kalau seandainya mereka beristihad secara hakikatnya, niscaya mereka akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yakin bahwasanya Allah taala itu bisa dilihat dengan mata secara hakikat. Nah, orang itu melihat dengan apa coba bayangkan? Nah, barakallahu fikum masyhur yang namanya orang melihat dengan mata. Nah, Asy'ariyah enggak terima, mereka mengatakan Allah taala enggak bisa dilihat dengan mata. Kita katakan memang nggak bisa kalau di dunia. Adapun di akhirat nanti Allah Taala berikan kemampuan. Nah, setiap manusia melihat Rabbnya dengan apa? Mata kepala mereka sendiri. Mau insyaallah ya. Nah, fi ursatil qiyamah sama di surga. Naam, jangan sampai terlupakan. Kita lihat. Wa hal asrahu wa awdahu wa abyanu min qaulin nabiy sallallahu apakah ada yang lebih jelas, lebih gamblang, lebih nampak daripada sabda Rasulullah SAW innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri atau kama tarawna asy-syamsa laysa min sahabun ini bayangkan apakah ada yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan sesungguhnya kalian semuanya akan bisa melihat Rabb kalian iyanan dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi benar-benar dengan mata itu loh. Nah, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Paham ya? Na'am barakallahu fikum malam 15. Jadi malam 15 atau 15. Na'am barakallahu fikum dikenal dengan malam bulan purnama. Kemudian berikutnya atau sebagaimana kalian melihat matahari yang tidak ada awan di nam di apa di bawahnya. Bagaimana? Nampak jelas gamblang, gitu loh. Lau arada ahadun an yubayyana wa yusarriha bi misli hadha tasrih ma wujida ila dalik ma wujida ila sabila. Kalau seandainya orang itu mau terang-terangan, mau menjelaskan dengan seperti penjelasan seperti ini, niscaya enggak dijumpai jalan atau celah pun untuk membantah. Apa maksudnya ya? Terang-terangan Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dalam keadaan iyanan. Iyan itu melihat langsung dengan mata kepalanya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat Falladhi yaqul maka orang yang mengatakan innallaha la yurabil ain maka orang yang mengatakan sesungguhnya Allah taala enggak bisa dilihat dengan mata hal istahada ma'a wujudi hadan nas apakah dia dikatakan mustahid dengan adanya nas dan dalil seperti ini al jawab la jawabannya tidak lam yastahid dia itu belum beristihad tidak beristihad walihada dhahaba ba'du salaf rahimahumullah ila anna man ankara ru'yatallahi bil ain fa huwa kafir kharijun ilmillah li'annahu mukadzibun. Oleh karena ini kata beliau, sebagian para salaf mereka berpendapat eh, berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengingkari ru'yat Allah, mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam dikarenakan dia mendustakan dalil yang ada. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya id. Kenapa? It innan nasalah takwil ta'wil. Karena yang namanya dalil itu enggak bisa dibawa kepada ta'wil. Eh, tidak ada ihtimal ke ta'wil enggak bisa. Wa ta'wilu ma la yahtamilu ta'wil huwa nafsun nafyi. Yang namanya menakwil sesuatu yang tidak bisa ditakwil itu adalah berarti sama aja dia meniadakan itu loh. Dalilnya terang-terangan nas sahih kok ditakwil. Enggak bisa. Kecuali kalau masih ada ihtimal. Kalau ada ihtimal pun nanti ada ihtimal rajih, ihtimal apa? marjuh. Ada kemungkinan kuatnya, ada kemungkinan yang lemah itu loh. Nah, yang kuat itu yang kita ambil. Tapi ini enggak ada ihtimal, jelas terang-terangan innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dalam keadaan iyanan, melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Mohon ya, sebagaimana firman Allah Taala, "Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka nanti berseri-seri Kenapa berseri-seri? Karena melihat kepada Rabbnya. Masya Allah. Nah, kita lihat berikutnya. Ara'aita law anna insanan ata ilaika waraqatun. Afan. Ara'aita law anna insanan ata ilaika bi khabarin, bi khubzin. Allah musta'an. Bagaimana? Apakah kamu enggak melihat? Nah, kalau seandainya bagaimana pendapatmu? Araita itu bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana pendapatmu law anna insanan ata ilaika bi khubzin? Kalau seandainya ada orang datang kepadamu bawa khubz bawa roti. Wa qala kemudian dia mengatakan, "Samillah wa kul." Bacalah bismillah dan makanlah. Fa akhrajtal qalam litaktuba kemudian kamu apa? Mengeluarkan pena untuk tulis. Wa qulta kemudian kamu mengatakan, "Hadhihi waraqatun." Ini kertas. Wa laysat khubzan. Naam ya? Nah, dan ini eh, dari itu apa bukan apa bukan roti. Hal yasihu hadza ta'wil? Nah, sekarang orang udah ngomong ini, bawa roti. Roti jelas-jelas roti. Dia bawa roti kemudian bacalah bismillah makanlah. Orang tadi yang na barakallahu fikum eh, kemudian apa kemudian setelah itu setelah itu kamu mengeluarkan awak kertas, yang mengeluarkan pena, ditulis. Nah, setelah itu kamu mengatakan ini kertas, bukan roti. Nah, hal yasihu hadza ta'wil? Apakah seperti ini dibenarkan takwil? Padahal jelas-jelas roti, kok dibilang kertas mana? Nah, kita lihat al-jawab la yasih, enggak benar seperti ini. Li'annahu laysa fi ihtimal, enggak ada ihtimal lain. Roti jelas roti di hadapan ini, makan roti bismillah dulu. Kok bilang itu kertas? Paham ya? Nah, enggak benar seperti itu. Naam. Wala wahidun min alfin wala wahidun min milyun. Tidak tidak ada satu orang pun dari eh, ribuan orang, tidak pula satu orang pun dari milyun atau milyun masih miliaran orang. Fa idza kana Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa afsahul khalqi wa a'lamul khalqi billah wa ansahul khalqi li ibadillah yaqulu innakum satarawna rabbakum yanan fahal yumkin an yu'awwal hadha kita maka apabila Rasulullah SAW yang beliau adalah makhluk yang paling fasih ucapannya makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling bisa menasihati hamba-hamba Allah mengatakan, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian, akan melihat Rabb kalian dalam keadaan secara terang-terangan dengan mata kepala kalian sendiri. Apakah mungkin yang seperti ini takwil diubah? Al-jawab la. La yumkin. Jawabannya enggak mungkin. Fatawiruhu ingkaruhu wa takdibu. Kalau berani menakwil, itu berarti apa? Pengingkaran dia dan pendustaan dia. Mohon insyaallah ya. Kan sudah terang-terangan Rasulullah mengatakan itu loh. Seperti tadi kisahnya tadi. Ini anak bawa khubes. Tolong baca bismillah dulu baru dimakan. Orang kemudian mengatakan itu bukan khubes sebenarnya. Itu kertas katanya. Orang gak mau, sudah-sudah suruh khubes roti. Kalau dibilang kertas gimana? Berarti kan mengingkari hal gitu. Eh wallahu musta'an. Kita lihat wa min sama qala ba'du salaf rahimahumullah. Dari sanalah sama itu guna artinya. Dan dari sanalah sebagian para salaf mengatakan man angkara ru'yatallahi fil akhirah huwa kafir li'anna an nass la yahtamilu ta'wil. Barang siapa yang mengingkari dia melihat Allah taala di akhirat maka dia kafir dikarenakan dalilnya tidak bisa dibawa kepada takwil. Mahfum salah ya? Sudah jelas terang-terangan. Nah, bukan ada bukan tidak ada takwil lagi. Mahfum salah? Mahfum esan? Eh, na'am. Qaulu rahimahullah, kadal majusu fitti'al aslaini. Seperti itu pula orang majus ketika mengaku-ngaku bahwasanya di muka bumi ini ada aslain, ada dua asal, ada dua sumber. Hanya sumber bencana, sumber petaka, sumber kejelekan yaitu Abdul adzulma kegelapan, sumber kebaikan, sumber khair yaitu apa? An-nur cahaya kata mereka. Mereka mengatakan adanya dua pencipta. Ingat-ingat ya. Al-Majus meyakini bahwasanya di alam semestanya ada berapa? Dua pencipta. Ada khalikon, khalikul khair sama khalikul syar kata mereka. Khalikul khair an-nur. Khalikul khalikul syar az-zulma. Ingat-ingat ini ya. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta kejelekan kegelapan. Jadi kalau matahari terbenam, wah mereka sudah siap-siap beribadah itu. Karena gelap selangnya. Nah, ini berbahaya kata mereka. Jadi kalau matahari terbit, nah mereka sudah siap-siap beribadah karena apa? terbitlah apa cahaya kebaikan itu kata mereka Allah musta'an oleh karena itu yang disebut dengan al-majus hadil ummah siapa al-qadariyah karena qadariyah meyakini adanya apa banyak pencipta gitu loh masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri sendiri kan parah Allah musta'an parah enggak parah paham ya? majus aja cuma dua ini qadariyah semua majus kan meyakini dua aja kan Qadariyah meyakini setiap makhluk, setiapnya setiap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Padahal hamba banyak enggak? Banyak. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Lau qulna yaqul rahimahullah lau qulna innal istihad yakunu shawaban wa yakunu khata'an fil usul, lazima an yakuna qaulul majus bil aslain yahtamilu an yakuna khata'an aw an yakuna shawaban." Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya istihad itu bisa dibenar dan bisa dikeliru dalam masalah usul. Ini kan pembahasan masalah usul furu'. Padahal sudah kami jelaskan berkali-kali dan para ulama menjelaskan di antara juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya agama Islam ini syariat ini enggak ada usul, enggak ada furu'. Maksudnya enggak dibagi dengan dua itu. Semuanya usul. Hingga ada pembagian furu' itu enggak ada. Bahkan pembagian tersebut termasuk pembagian apa? Bid'ah. Paham ya? Nah, ini kita ngikutin alur. Alur kalau ada orang mengatakan kalau istihad dalam masalah usul itu, nah, kadang benar kadang keliru katanya. Kita lihat. Naam lazima an yakuna qaulul majus bil aslain, maka mengharuskan ucapan orang majus dengan adanya dua asal, oh, dua asal kata asal asal lain maksudnya adalah adalah pencipta kebaikan, pencipta kejelekan tadi. Yahtamilu an yakuna khata'an aw yakuna shawaban. Berarti ada ihtimal, ada kemungkinan benar ucapannya, ada kemungkinan benar keliru ucapannya. Paham ya? ucapan majusi itu masih ada kemungkinan benar, kemungkinan keliru juga. Ya, bayangkan itu. Fal was aslan indal majus, perhatikan penting ini ya, biar nanti anda enggak gagal paham. Wal aslan dua asl, dua sumber, dua pondasi menurut orang majus, ini perlu digaris, perlu dihafal. Huma an-nur wa dhulmah. Apa dua asal tersebut? Dua asal, dua sumber menurut orang-orang Majus adalah an-nur wa dhulmah. An-nur wa dhulmah. Nur itu cahaya, dhulmah itu ke kegelapan. Ingat-ingat ya. Naam. Fan-nur yaqulun huwa khaliqul khair. Kalau cahaya mereka mengatakan ini pencipta kebaikan katanya. Wa dzulmah kalau dulma kegelapan hiya khaliqus syarr. Dia adalah pencipta kejelekan. Ingat-ingat nih ya, San. Ya, naam. khair sah. Ini enggak benar seperti ini. Li'annana najidu ahyanan lil al khair al katsir fil lail. Ya enggak? Bayangkan ini. Mereka takut kalau malam. Karena malam itu matahari terbenam itu loh. Jadi intinya kejelekan semua padahal apa? Kata beliau, sesungguhnya kita terkadang mendapatkan apa kebaikan yang banyak di malam hari. Malam hari ada taklim, ada kajian ilmu, membaca Al-Qur'an, eh, qiyamul lail, kok dibilang kejelekan? Apa maksudnya nih ya? Jadi kebaikan enggak hanya di siang hari saja. Bisa siang, bisa pagi, eh, bisa sore, bisa malam, tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau pagi hari diupayakan semaksimal mungkin, kalau nggak sakit atau capek nggak usah tidur. Kalau pagi harinya ada pagi ketika habis subuh itu ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan Allahumma barik li ummati fi buquriha. Hadis Sakhr bin Wada'ah. Hadisnya siapa? Sakhr bin Wada'ah. Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Orang akan saksikan pagi hari berangkat kerja, ada yang mencari nafkah, mencari maisha, ada orang yang nyangkul di sawah, paham ya? Intinya mulai aktivitas pagi itu. Coba kalau setiap pagi tidur berat seperti orang-orang penjudi itu. Malamnya judi, mulai habis maghrib, paham ya? Maghribnya pun jamak dan isaknya demi judi tadi itu. Malam gak qiyamul lain sudah, habis subuh pulang tidur. Udah, pagi-pagi gini masih tidur, masih ngorok. Allah musta'an. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Sangat disayangkan pelaku ma'asi dan pelaku Ma ini ingat-ingat ya. Nah, doanya Rasulullah ini benar-benar apa? Benar-benar doa yang sangat bagus. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Anda saksikan orang pagi hari ngapain? Kerja, berangkat kerja, sore pulang. Burung-burung itu pagi hari pergi mereka mencari maisha. Paham ya? Mencari maisha, mencari makan gitu loh. Enggak diam di sangkarnya. Antum kalau pernah lihat burung walet, nah kalau di di Sulawesi di Kalimantan itu banyak ya orang bikin rumah walet itu, itu kalau pagi atau lihat kosong, kecuali orang-orang kecuali apa? walet-walet yang baru mungkin bertelur atau istilahnya sakit. Paham ya? Nah, tapi kalau yang normal yang sehat pergi mereka. Pagi itu pergi enggak tahu kemana pergi jauh. Sore pulang sebelum maghrib. Ngapain pergi itu? Mencari maisha. Mencari kehidupan. Nah, barakallahu fiikum menunjukkan bahwasanya apa? Kebaikan itu enggak hanya di siang hari ini nih. Bantahan untuk orang majus ini, li'annana najidu ahyanan al al katsiril lail karena sesungguhnya kita semuanya terkadang menjumpai kebaikan yang banyak di malam hari. Benar ini ya? Malam hari ada qiyamul lail, kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau Ramadan ada salat tarawih, kebaikan juga. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan syar gitu loh, jelek itu kalau malam hari. Wala najidu khairan fin nahar, bahkan terkadang kita enggak menjumpai kebaikan di siang hari. Tapi hadza yaqulul mutanabbi. Nah, oleh karena ini berkatalah seorang penyair mutanabbi, wa kamli Wa kam li dhulamil laili 'indaka min yadin tuhadditsu annal manawiyyat annal manawiyyat takdzibu. Nah, barakallahu fikum. Ini manawiyah ini kelompok dikenal Majusi ini. Kelompoknya namanya manawiyah. Manawiyah ini kelompok Majusi. Oh ya? Nah, artinya apa? Betapa banyak nah barakallahu fikum eh, dengan kegelapan malam justru kamu indaka min yadin maksudnya kamu memiliki kebaikan mendapatkan kebaikan. Nah, Kemudian kau menceritakannya eh, padahal apa dalam keadaan manawiyah itu takdzibu mendustakan. Manawiyah itu kelompok untuk kalau sebutan kelompok majusi ya. Kita lihat al-manawiyah, al-manawiyah alladzina yaqulun inna dulma inna dulma tala ta'ti illa bishar. Allah mustahil. Kelompok manawiyah ini kelompok baru berarti perlu diingat-ingat ini ya Selama ini kan Jahmiyah, Mu'tazilah ini kan ada kelompok Al-Manawiyah sebutan untuk Majusi. Paham ya? Sebutan untuk Majusi. Al-Manawiyah alladzina yaqulun yang mereka mengatakan inna zulmata la ta'ti illa bisyarr. Tahu ya? Bahwasanya kegelapan tidaklah mendatangkan kecuali kejelekan. Fal mutanabbi yaqul, mutanabbi mengatakan, seorang penyair, anta tu'til ataya bilail. Terkadang kamu memberikan pemberian di malam hari. Nah, teman, ya. Nah, barakallahu fiikum. Terkadang kau apa? memberikan sebuah pemberian di di malam hari. Nah, wa hadha yadullu ala anal al-ma'nawiyyata kadzabah. Eh, kadzabah itu jamak dari kadzib. Nah, jamak dari kadzib. Kadzabatun, jamak dari apa? Kadzibun. Kafirun, kafaratun. Fajirun, fajaratun. Fasikun, fasaqatun. Halikun, halakatun. Paham ya? Jangan keliru. Bikin halakah yuk. Yang bikin apa tukang syukur halqah. Halqah. Nanti ya, ada yang keliru. Nah, itu sudah ditanbih berkali-kali. Nah, barakallahu fikum dan saat itu juga ditanbih oleh Syekhun Al-Fadil Fathul Qadasi hafizallahu taala mengenai hal tersebut. Banyak orang yang keliru eh, mereka mengucapkannya. Yuk bikin halqah yuk bikin halqah Biasanya gitu kan orang-orang, bikin halqah yuk, bikin halqah yuk. Padahal halqah itu jamak halik tukang cukur. Yang keliru. Seharusnya bikin halqah itu mufrad. Bikin halqah yuk. Halqah itu melingkar. Biasanya kalau halqah itu melingkar. Sekarang sekali halqah itu bentuknya kotak gitu atau manjang gitu. Paham ya? Melingkar halqah. Nah, seringnya gitu. Halqatul ilm ya karena gurunya di, di, bisa dikatakan di tengah atau di depan melingkar, dilingkarin. Apa maksudnya itu ya? Nah, seperti itu. Sehingga yang tepat kalau mufrad halqatun, kalau jamak halaqatun. Tapi kalau bikin halaqah, bikin halaqah itu keliru. Itu masih keliru dalam lahan, kekeliruan dalam mengucapkan dan juga dalam pelafatan yang jelas perlu diperhatikan baik-baik. Syahidnya di sini, na barakallahu fikum wa hadha dulu ala anal manawiyata kadzabatun. Ini menunjukkan bahwasanya kelompok manawiyah tersebut adalah pendusta atau orang-orang berdusta. Falhasil kesimpulannya Annal majus yaqulun majus mengatakan ilahul khair huwan nur wa ilahul syarr huwa dhulmah. Naam, ilah kebaikan itu cahaya dan ilah kejelekan itu adalah kegelapan. Ini diingat-ingat baik-baik ya. Jangan sampai gagal paham suatu ketika ditanya apa kelompok Majusi pendapatnya. Nah, pendapat bahwasanya di alam semesta adanya dua pencipta. Apa itu? Khaliqul khair sama khaliqus syar. Apa khairul khaliqul khair menurut mereka? An-nur. Apa khaliqus syar menurut mereka? Az-zulma. Mahum insyaallah? Naam. Qala rahimahullah wa hal yumkin an yakuna qawlu haula'i yahtamilu shawab awil khata. Apakah mungkin ucapan mereka-mereka ada kemungkinan benar dan kelirunya? La yumkin anna haula mastahadu aslan wa nahnu nuqassimul istihad ila shawabin wa khata'in. Artinya apa? Enggak mungkin karena mereka sendiri itu belum beristihad. Mereka sendiri belum beristihad kok bisa bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan keliru atau khata, keliru atau benar. Orang itu baru beristihad dulu, baru hasil istihadnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan keliru, kemungkinan apa? Benar. Lah mereka istihadnya mana? Langsung mengucapkan kok enggak ada enggak ada istihadnya. Paham ya? Nah, barakallahu film Seperti apa orang angkat batu kecil kemarin tuh. Dia nggak perlu <clears throat> nggak perlu kan langsung ini angkat gini. Assalamualaikum. Nah, berbeda dengan apa? Ketika mengangkat batu besar, dia harus mengumpulkan tenaga dulu. Nah, itu istihad namanya, mustahid namanya maaf insyaallah ya? Eh, paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Wal majus mazdahadu hatta yusiluhum ijtihaduhum ila hadza. Orang-orang majus itu belum beristihad mereka. Mereka belum beristihad. Hingga apa? Hingga istihad mereka sampai pada perkara seperti ini. Belum istihad mereka. Cuman apa? Hawa nafsu dan juga sudah menjadi keyakinan mereka. Wa mithluhum ubadul baqar. Allahumma sallallahu yang semisal mereka ada para penyembah sapi, sapi disembah. Ada di mana? Di India. Di India kalau antum nyembelih sapi di seberapa tempat itu dimarahin orang. Sapi diagungkan mereka, agungkan, dicuci, di sabun, kasih pewangi, sapi padahal. Oleh karena itu ikhwah kita Ahlus Sunnah di daerah India yang ber, yang kelingkungannya masih dengan adat dan tradisi itu mereka sangat sulit berkorban. Jadi mereka biasanya mengeluarkan uang, uang itu nanti di, dibelikan di negara lain korban di sana. Tapi India, oh, memenuh sebagian tempat ya, sapi diagungkan sapi. Nah, lembu sapi itu dianggup di diagungkan Allah musta'an. Diagungkan seperti kayak raja itu nanti dikasih mahkota, kemudian dikasih bunga-bunga. Yang cerita orang India waktu itu banyak yang perang India damat ya. Yang jelas seperti itu ini. Contohnya adalah penyembah bakor, itu penyembah sapi. Yaqulun hiya ilahuna ini adalah kami. Seperti kaumnya siapa? Kaumnya Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi, mereka gayanya apa? Malah membuat makar yaitu samiri. Ya kan? Samiri kan tuh. Samiri bikin makar. Nah, barakallahu fiikum mereka membuat apa? E, patung e, patung dari emas kalau salah itu ya, berbentuk seperti anak sapi. Nah, kemudian e, seakan-akan dari mulut apa? Mulut e, patung tersebut keluar suara. Nah, yang bikin makar ya Samiri tadi, Samiri. Paham ya? Nah, termasuk salah satu dari kaumnya Musa alaihissalam. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Katanya hiya ilahuna ini ilah kami. Wa tabarrakuna bi bauniha wa rausiha. Mereka mengambil barokah dari air kencingnya dan kotorannya. Seperti di Indonesia ini juga ada di Rasulullah, Kiai Slamet. Kiai Slamet itu wujudnya bukan manusia, wujudnya kerbau. paham ya? Nah, kalau bahasanya kebu ya Nah, antum pernah tahu nggak San? Pernah pernah ziarah belum? nggak enggak perlu. Nah, di Solo sana ada namanya Kiai Selamat. Antum kesan nyari, "Pak, mana rumahnya Kiai Selamat? Orang menunjukkan ya kerbau. Karena istilahnya Kiai Selamat itu turun temurun itu nanti kerbau itu nanti kalau punya keturunan ya setelah itu yang diwarisi untuk apa? Untuk melanjutkan itu loh. Itu ada yang sampai ekstrim kotorannya diambil, kemudian nantinya air kencingnya. Karena ada nanti ada namanya ulang tahun Kiai Selamat. Oh, iya, iya, iya. Menkerbo padahal. Ekstrimnya luar biasa. Nah, ini mak ini. Mereka ngambil barokah air kencingnya dan kotorannya. Kalau unta masih mending, air kencingnya itu obat. Kalau unta. Ini sapi. Antum tahu sendiri bagaimana? Eh? Allah musta'an, Allah musta'an. Fala yumkin an naqul haula'i imam musibun aw mukhti'un. Enggak mungkin kita katakan mereka itu benar, bisa jadi benar, bisa dikeliru. Li'annahum lam yastahidu karena mereka sendiri belum beristihad. Falau nadaru adna nadharin la'alimu annal baqarata la tasih antakuna ilahan. Kalau seandainya mereka mau memperhatikan dengan apa? Dengan perhatian yang paling rendah saja, niscaya mereka apa? Enggak usah perhatian yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah saja kalau mereka memperhatikan, niscaya mereka akan tahu bahwasanya sapi itu enggak dibenarkan dijadikan ilah. Sapi bisa meninggal dunia. Paham ya? Sapi. Bisa enggak? Meninggal dunia. Nah, ilah itu kan Nah, barakallahu fikum sembahan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Idan jika demikian, ta'lilul mu'allif rahimahullah alilun. Jika demikian berarti alasan yang diberikan oleh mu'allif itu alasan yang alil, alasan yang lemah. Alasan yang masih dibutuhkan alasan lagi gitu loh. Lemah. Wa ala hadza faswabu. Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan ini yang benar adalah annal istihada yakunu fima yudda'a annahu min usuluddin aw min furu'iddin lakinna sya'na kullu sya'ni hal anta istihata aw la yang benar bahwasannya apa istihad itu nah bisa jadi pada perkara-perkara yang dianggap itu merupakan dasar-dasar pokok agama ataukah cabang-cabang agama tapi yang paling penting kata beliau lakin sya'na kullu yang paling penting artinya kan itu hal anta istihadah Allah. Kamu sudah beristihad atau belum gitu loh. Kalau orang majus mana istihadnya? Tiba-tiba nyimpulkan langsung. Paham ya? Tapi kalau orang orang mustahidun ahli istihad, mereka ngumpulkan dulu dalil-dalilnya. Ya kan? Badlul mus'i atau badlul juhdi li ma'rifatil ahkami asy-syar'iyyah. Ya itu. Mencurahkan usaha kerasnya, mencurahkan kemampuannya nah untuk mengumpulkan dalil-dalil dalam rangka untuk mengetahui hukum-hukum yang syar'i. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fiddin azani wasakumullah. Jadi seperti itu. Ya wa na'am. Kita ambil dikit lagi ya. Summa qala rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah wa man asaba fil furu' yu'ta ajraini waj'al nisfahum man akhta. Nah, artinya kita ulangi lagi. Wa man asaba fil furu'i yu'ta ajraini waj'al nisfahum man akhta. Artinya apa? Dan barang siapa yang benar dalam masalah furu' istihadnya, dia diberi dua pahala. Dan jadikanlah setengahnya untuk yang keliru. Berarti berapa? Satu pahala. Setengahnya dua berapa? Satu. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man asaba fil furu' itu orang yang benar dalam istihadnya dalam masalah furu' Sudah kita ingatkan, ya ingat-ingat ya. Ini beliau ngikutin alur yang membagi syariat menjadi usul dan furu'. Wa illa enggak ada pembagian itu enggak ada. Semuanya usul semuanya. Bayangkan itu. Nah, salat usul bukan? Usul. Allah musta'an. Lahu man asaba fil furu' lahu ajran. Barang siapa yang benar istihadnya dalam masalah furu' maka dia dapat dua pahala. Bina'an 'ala annal usula laisa fiha istihadun. Ya, hal ini dibangun di atas pendapat bahwasanya perkara usul itu enggak ada istihad. Walakin Rasul alaihi salatu wasallam atlaqa. Akan tetapi Rasulullah saw itu menyebutkan secara mutlak. Mau usul atau furu' itu istihad selama benar-benar istihad ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fastahada." Ini. Umum enggak ini? Umum usul atau furu' masuk sini. Apabila seorang hakim kemudian beristihad, nah, Orang hakim menghukumi kemudian beristihad, wal hukmu yakunu baina khasmain. Yang namanya menghukumi suatu perkara itu adalah apa? Di antara dua orang yang bermusuhan, ya, dihukumi. Nah, kemudian beristihad dalam menghukuminya. Wa yakunu fi nafsil qalb fil fil i'tiqad dan menjadi pada apa? Pada hati tersebut dan juga dalam keyakinannya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang hakim menghukumi nam sebuah perkara yang diperselisihkan di antara dua kelompok atau dua orang, kemudian dia beristihad Beristiad dengan keyakinannya yang ada pada hatinya. Paham itu ya? Ini ada dua kemungkinan, keliru atau benar. Tapi kan istiad, enggak sembarangan. Ala kulli halin nahnu naqul atas berbagai macam keadaan. Kami mengatakan man istahada fa asaba falahu ajran. Perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang beristihad kemudian benar istihadnya maka dia dapat dua pahala. Wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun. Dan barang siapa yang beristihad kemudian keliru maka dia dapat satu pahala. Wa makna man istahda akhta'a falahu ajrun dan makna ungkapan bahwasanya barang siapa yang beristihad kemudian keliru dapat satu pahala, annahu yu'jar 'ala istihad bahwasanya dia dapat satu pahala itu diberi pahala atas istihadnya. Wa yu'fa anhu khata'uhu dan kekeliruannya diampuni. Li'anna subutal ajri lahu nam yakni adamal wizri. Perhatian ini dikarenakan adanya pahala untuknya berarti tidak berdosa gitu loh. Kalau mustahid enggak berdosa, keliru enggak berdosa, cuman dia dapat pahala satu. Nah, barakallahu fiikum. Amal ajru fali anahu badalal juhda wa ta'iba. Adapun dapat pahala kenapa? Karena dia sudah mencurahkan usaha kerasnya gitu loh dan sudah capek. Wa aradal haqqo ini penting nih. Dan yang diinginkan apa? Kebenaran. Jadi istihad tadi itu sudah mencurahkan usahanya dan capek tadi, itu pun yang diinginkan kebenaran yang dia cari. Kok ternyata keliru? Nah, itu. Ternyata kok keliru, baru dapat berapa? Berapa? Satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala, gitu loh. nah Lakin lam yuwaffaq. Ah, dia ingin kebaikan tapi belum diberikan taufik. Belum diberikan taufik sehingga keliru. Falahu ajrun ala istihadih wala wizrun ala khata'ihi. Maka dia mendapatkan pahala atas istihadnya dan dia tidak berdosa atas kekeliruannya. Wa hadza 'amun fil usul wal furu'. Ini umum sifatnya, baik dalam perkara usul atau perkara furu', lakinna asy-sya'na kullu sya'ni akan tetapi yang paling penting nam huwa fil istihad. Intinya beliau beristihad. Hatta fil furu' falau anna insanan qassara fil istihad. Hatta dalam masalah furu', masalah cabang, itu kalau orang itu bermudah-mudahan dalam masalah istihad, summa afta au hakama, kemudian tiba-tiba dia berfatwa atau menghukumi fahuwa khair ma'zur maka dia tidak dapat pahala. Li'annahu lam yastahidil istihad tam karena dia belum beristihad dengan istihad yang sempurna. Wa amma qaulin Nabi sallallahu wa idza istahada fa asaba ajran. Dan apabila dia beristihad, kemudian benar istihadnya maka dia dapat dua pahala, fal azrul awal ala istihad wa badlihi lil juhda. Perhatikan ini. Pahala yang pertama pasti pahala yang pertama kok dua pahala tadi. Pahala yang pertama adalah pahala istihadnya dan pencurahannya dia terhadap usahanya. Dicurahkan usaha untuk mengumpulkan dalil. Wa ta'abihi fil usul ilal haq dan capeknya dia untuk sampai kepada kebenaran. Wal ajru tsani dan pahala kedua ala isabatil haq karena mencocoki kebenaran. Jadi dua pahala itu pahala apa dan apa? Pahala istihadnya dan pahala mencocoki kebenarannya. Mau salah ya? Kalau pahala dapat pahala satu tadi, pahala apanya? Istihadnya. Adapun kelirunya berdosa enggak? Hah? Hah? Enggak berdosa. Dia kalau istihad enggak berdosa dia. Paham ya? Yang keliru enggak berdosa. Nah, dia dapat pahala satu tok. Lakin qad yaqulu qailun akan tapi bisa jadi ada orang yang berkata, isabatul haqqi laysat min fi'li bal min taufiqillahillah. Eh benar. Kalau misalkan ada orang yang ngomong mencocoki kebenaran itu bukan perbuatan dia, tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala yuqal an hadza jawaban perhatian baik-baik ini biar enggak gagal paham kata mau kata orang mencocoki kebenaran itu kan bukan dari dia tapi taufik dari Allah taala dijawab dengan dua jawaban al jawabul awal jawaban pertama anna isabatahu lil haq dalilun ala annahu badala juhdan jahidan fil wusul lil haq paham ya jawaban pertama mencocoki dia terhadap kebenaran, kok dia itu ijazahnya cocok terhadap kebenaran, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya dia itu mencurahkan usaha kerasnya eh, dengan semaksimal mungkin untuk sampai kepada kebenaran dan cocok dan tepat itu loh. Apa maksudnya ya? Bukan berpangku tangan itu enggak. Nah, wal jawabus ini jawaban kedua, anna fi isabatil haq idharun haq Yang kedua adalah dikarenakan mencocoki kebenaran itu berarti menampakkan al-haq kebenaran wa lil haq dan juga menjelaskan al-haq kebenaran yang tafi'u bihin nas menjelaskan al-haq itu bermanfaat bagi manusia wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan bermanfaat bagi segenap kaum mukminin na'am wa ya'tamiduna 'alaihi dan mereka pun akan berlandaskan sandarkan kepada kebenaran tersebut fa yakunu fi hadza maka pada perkara seperti ini dia dapat pahala Mau salah ya Paham belum ini? Nah, falidzalika ja'ala Nabi sallallahu alaihi lil mujtahid idza asaba ajrayn. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjadikan bagi orang yang mustahid idza asaba apabila benar mendapatkan dua pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wal akhirah insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Tinggal satu pertemuan lagi kita nah, barakallahu fikum baca pada hari Sabtu insyaallah taala dan hari Senin nanti sudah memulai kitab yang baru biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.